tua kok sudah kita lahir kita siksa lagi mereka maka sungguh suatu dosa yang besar jadi orang ibu ibu-ibu yang meninggal tatkala melahirkan anaknya itu si ibu ini akan dikategorikan sebagai orang yang syahid akhirat orang yang mati tenggelam orang yang mati terbakar orang yang mati dibunuh tatkala dirampok di rumahnya ya dia membela hartanya walaupun dia membela hartanya tapi yang jelas itu harta dia, bukan harta orang. Rumahnya dirampok, hartanya mau dicuri. Ya, harga diri keluarganya mau dirampas. Dia membela, terbunuh. Dia dikategorikan syahid. Tapi kan, syahid akhirat. Di dunia tetap kita mandikan, tetap kita sholatkan. Ya, beda dengan syahid dunia akhirat. Ini syahid akhirat. Dan hukumnya sama. Diampuni semua dosa. Nah, tapi saya, saya akhirat tergantung. Kalau dia nggak pernah sholat, ya percuma. Ya. Kalau dia nggak pernah sholat ya, nah, tapi lihat kalau orang yang sholat insya Allah dikategorikan orang yang syahid akhirat. Kalau syahid dunia, syahid dunia dia di akhirat tidak dianggap orang syahid. Di akhirat tidak dianggap orang syahid, tapi di dunia dibilang orang syahid. Di dunia dibilang orang syahid. Siapa itu? Mereka adalah berjuang, berperang, ya, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya pamer, niatnya minta puji, niatnya apa? Uh, biar dibilang pahlawan, biar dibilang keren, biar bilang berani, macam-macam lah. Pokoknya niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia meninggal, orang yang berjuang di, ini perang ini, tapi dia, dia biar dibilang pahlawan, uh, ya, bukan berarti pahlawan kita nafikan, enggak, ya. Mereka lillahi ta'ala. Ini di dunia, kita lihat. Karena dia berjuang, berperang, mati, maka kita haram memandikan dia sama mensolatkan dia. Tapi karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu taala sehingga dia syahid di dunia. Di akhirat gak dianggap syahid. Nah, itu. Jadi syahid cuma tiga, syahid dunia akhirat, syahid akhirat dan syahid dunia. Nah, semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam golongan orang yang mati syahid di akhir hayat kita kelak. Tentunya dengan panjang umur ya. Lihat anak cucu semuanya berhasil jadi orang yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi apa segala puja puji syukur. Sekarang kita kembali menghaturkan salawat kepada hadrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat Rasulullah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan bisa berkumpul di masjid ini kita tidak akan bakalan bisa menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala kita tidak bakalan bisa mempererat mem menjalin silaturahmi seperti kita lakukan ini. Maka sangat layak sekali kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ulama mengatakan di zaman sekarang ini tidak ada zikir, tidak ada zikir kalimat yang lebih bermanfaat, yang lebih urgen daripada kecuali istighfar dan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang lain, yang lain bagus. Ya, la ilaha illallah bagus, semua bagus. Tapi yang lebih bermanfaat di zaman sekarang ini adalah istighfar dan salawat Nabi Muhammad Shallallahu Kenapa? Karena sudah banyaknya kemaksiatan, banyaknya penyakit masyarakat, banyaknya fitnah di zaman ini, sehingga kita tidak menyadari kalau kita sedang melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus dianjurkan memperbanyakkan kalimat istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebenarnya kalau yang namanya mukadimah itu nggak usah banyak-banyak Bu ya sedikit aja. Tadi itu best apa udah cukup udah belajar tentang syair Tapi karena kita menunggu kita guru ya sekaligus kita niat ya ikaf di masjid, ah, saya mau cerita aja. Mau cerita bu, ah, mau cerita. Ah, ini bapak mau cerita pak? Ini cerita, ya. mungkin ceritanya agak kekanak-kanakan. Dulu waktu saya kecil, saya apa namanya itu kalau hujan, maka saya tingkat hujan. Tingkat hujan itu diceritain sama umi saya ciptanya nah, seperti ini. Dulu ada dua ekor kebo. Apa kebo? sih Kerbau. Ya? Dua dulu ada dua ekor kebo. Ada kebo emak, ada kebo anak. Ada kebo emak, ada kebo. Ini nostalgia, ya, ingat masa kecil. Dulu ada kebo emak, kebo anak. Si kebo anak ini masih nyusu, baru lahir maklum, belum mengerti dunia. Sehingga kalau mendengar sesuatu, melihat sesuatu, dia nanya terus sama maknya. Ini Masya Allah, maknya ini alim juga. Mak tepuk ini alim. Suatu hari, si anak tepuk lagi nyusu sama maknya. Tatkala nyusu, dia mendengar suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. masjidan Maya. Mak, mak, mak, suara apa itu? Kaget dia. Tenang, tong, kata emaknya. Itu suara azan. Oh, azan itu apa, mak? Azan itu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat, Oh, gitu, Mak ya. solat itu apa, Mak? Sholat itu adalah tunduk patuh menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang khusus. Oh begitu mak ya. Aman nih mak, aman aman. Tidak ada apa-apa mak, tidak ada apa-apa. Boleh nyusul lagi, boleh nyusul, lagi. Begitu lagi nyusul, ini si anak kebok melihat di jalanan. Ada bapak-bapak lagi pakai sarung, pakai peci, pakai takwa, ya bergegas menuju pergi ke masjid, bergegas menuju tempat asalnya suara azan. Di belakangnya ada ibu-ibu bawa sejadah, bawa mukena, bawa tasbih, ya cepat juga berjalan dengan cepat. Eh di belakangnya ada anak-anak, ya ada anak-anak berlari, bergegas. Apa ya Namanya anak-anak kan seneng. Wah, wah ada taruh-taruh sini sampai jatuh, sampai nangis, sampai anu. Begitu si anak kepuk lihat anak-anak pada lari, ibu-ibu pada lari, kaget dia lepas dari musuhnya. Kirain ada kebakaran ini. Ditanya, mak, mak, mak, itu kenapa rumah anak-anak pada lari itu, mak? Jadi jangan ada kebakaran, mak. Ayo, kabur, kabur, kabur, mak. Si mak bilang, tenang, tong. Itu bukan ada kebakaran. Uh. Emang apa, Mak? Itu orang mau pergi ke masjid. Oh, masjid apa, Mak? Ya maklum lah, dah anak kebo kan baru lahir di dunia, nggak tahu apa-apa. Ini belum apa-apa, ibu udah cerita nih. masa ada kebo bisa ngomong? Namanya juga cerita. Namanya juga ceri cerita, ya. Apa namanya itu? Masjid apa? Mereka pergi ke masjid untuk menunaikan Solat. Oh begitu Mak. Masjid itu apa Mak? Masjid itu adalah tempat untuk menunaikan ibadah solat. Oh gitu Mak. Ya, aman dima? Mak, aman. Gak ada apa-apa Mak, gak ada apa-apa. Gak ada kebakaran Mak, gak ada kebakaran. Udah nyusu lagi, nak nyusu lagi. Begitu nyusu, ya dia dengan suara. Suara apa? Allah Akbar, Allah Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Kali ini dia tidak kaget, beda sama suara pertama tuh kaget. Cuma dia heran kok beda ini suaranya. Ya, dia nanya, mak, mak, ada apa lagi nah Ini banyak tanya nih anak kebo ya. Itu suara apa mak? Oh, itu suara ikomat. Oh, ikomat ya itu apa mak? Ikomat itu adalah tanda kalau sholat akan segera didi. Iya, oh begitu pantasan mereka cepat-cepat pergi ke masjid. baik, Iya, mereka pengen pergi ke masjid karena ingin melakukan so sholat. Oh gitu mak ya. Oh, udah tong nyusul lagi dong. Iya mak nyusul lagi mak. Belum nyusul si anak kepo ini nanya. Mak, dia nak ada apa lagi? Itu yang namanya manusia dengan azan pergi ke masjid mak ya. Iya. Kok kita nggak ke masjid mak? Kok kita nggak ke mas ke masjid? Apa katanya? Oh kita nggak ke masjid karena kita kebo. Oh kalau kebuk nggak masjid ke masjid mak? Iya kebuk. Kebuk Ya. Kalau sholat pak sholat, iya nggak wajib juga kebo. Berarti kebo jadi jadi kebo enak mah nggak nggak sholat ya masih Iya kebo. Oh berarti kita aman nih mah aman, nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa. Boleh nyusul lagi nggak nyusul lagi. Pas nyusu ini tiba-tiba si anak kebo melihat di jalanan di bawah di warung ada bapak-bapak ada tua bangka lagi main catur. Di bawah pohon ada anak muda lagi main kartu. Dia lihat di jalan ada banyak orang yang lalu lalang. Heran si anak kebo ini tanya lagi sama ya, Mak, mak, iya nak. Itu yang namanya manusia ke masjid sholat mak eh. Iya. Terus kita nggak ke masjid nggak sholat kan kita kebo mak eh. Iya. Terus itu yang di warung kopi yang di bawah pohon yang lalu lalang di jalan tuh apa? mak. Mereka tuh manusia pakai Mak. Kok nggak sholat? Apa kata maknya? Oh, itu kebo kepala hitam. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak nih? Faham tidak? Kira-kira paham maksudnya? Faham, Mak? Apa pahamnya? Intinya apa? Yang gak sholat sama dengan yang gak sholat sama dengan bapak yang gak sholat bapak, ibu gak sholat ibu, maka ya bapak kalau pulang ke rumah mau cium istrinya dia dulu. Ini istri pak kebo nih. Kalau istri nggak sholat ya gue cium kebo. Nah. Ibu ya ibu kalau malam ini tidur sama suami yang nggak sholat sama dengan tidur dengan kebo. Ya. Bu terakhir nih bu karena bu ya udah datang nih terakhir. Mau saran bu, saya mau kasih Mau saran nggak bu? Mau saran bu? Ini kan malam bu ya. Ibu kalau suaminya malam ini nggak sholat sama sunnah sholat, besok sarapan jangan kasih nasi uduk jangan bu, kasih rumput. Ntar kalau suaminya marah, kok saya kasih rumput? Iya, kata Habib tadi malam dia nggak sholat sama dengan kobo. Ya, Masya Allah. Makanya semuanya kalau nggak mau dibilang kobo harus sholat. Sholat. Ini cerita saya waktu kecil. Ya, jadi untuk masih orang, apa? Kalau nggak sholat, asap gini, nggak sholat gini, ini. Tapi kalau hatinya sudah keras, nggak bakalan masuk. Nggak bakalan. mudah cara yang paling ampuh untuk menyadarkan orang sholat, yaitu bilang kebo ya. Ya, sholat tinggal dipanggil ke bawah. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaat dan ada barokahnya. Cerita ini mengapa saya cerita karena tadi hujan saya teringat waktu kecil ya Allah waktu di Ayunin dicerita. Nah kalau nanti besar harus sholat ya, ya tidak dipanggil kebo. Ya. Nanti panggil kebo kesian umumnya dipanggil bawah juga nggak sholat. Maka ini adalah kita jadi suami kita ini istri kita ini sanak keluarga kita untuk selalu mencintai sholat, selalu melakukan sholat yang tidak dibilang Baik, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan, dan ada barokahnya. Apabila ada benar ya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Akademi ini walafumikum. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semua yang mulia ya kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk Bapak bisa angkat tempat saya. Sok terdepan di situ dulu. bisnis Imam Ghazali bisa menulis kitab ini tapi entah sesuatu yang perlu dihadirkan sehingga dituliskan begitu saja tapi besar manfaatnya untuk kita yaitu ini amal istiyalu wa tarakti fil birri ini tidak ada hubungannya dengan penyakit hati yang sebelumnya sampai nanti pada titik berikutnya baru masuk bab al-kibru kesombongan itu satu bab tinggi dan kelihatan syarainya. Syaisan al Syaisan al Jambesi al Syaisan al Jambes dari kediri mensyarai pun tidak memisah masalah ini. Kita ikuti saja dan akan ada manfaatnya. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين امين يا انكم وهو الاستعجال وترقي الكبير تضرب بالحق بالحق dan inginnya cepat di dalam melakukan kebaikan. Fakinnahu sesungguhnya Yang ketiga itu adalah al khaslatu satu hal. Al-mufawwidatu yang menjadikan hilang. Ya, lima maksud daripada kebaikan tersebut. Tergesa-gesa bukan sesuatu yang baik. Memang disebutkan khairul birri ajaluhu sebaik-baik kebahagiaan kebaikan adalah yang dipercepat. Maksudnya dipercepat di dalam memulai. Tapi di saat melakukannya Alastu biyadi wa Jadi bukan berarti kita menunda kebaikan, bukan. Akan tapi terburu-buru yang menjadikan seorang hamba itu bisa saja jenuh dan capek dengan terburu-burunya di dalam meningkatkan kebaikan. Ini semua al-mukallatu yang bisa menjatuhkan seseorang fil di dalam maksiat tergesa-gesa. Biarpun di dalam ibadah, memang kita diharapkan segera untuk beribadah. Tetapi bukan dengan cara tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa di sini maknanya? Fakinna minha. Dari ketergesa-gesaan tersebut, itu tabtu akan terlihat akan tampak afatun arbaun kehancuran yang keempat. Yang tidak ada hubungannya dengan hasad, dengan dengki. Jadi bank ini terpisah. Begitulah dijelaskan. Beberapa naskah yang kami lihat tetap seperti ini. Apakah mula-mula kami perhatikan apakah ini yang mencetak salah nempel atau bagaimana? Tapi ternyata keadaannya seperti ini. Tiba-tiba Imam Ghazali berbicara tentang buru-buru. Buru-buru jenis apa ini? Ihdaha ini kehancurannya begini buru-buru. Ayat sidal abidu bermaksud seorang hamba manzilatan minal khairi satu pangkat dari kebaikan ingin menjadi soleh pangkat dalam kebaikan menjadi seorang alim beristiqomah dan istiqomah ingin punya pangkat keistiqomahan orang soleh yang hebat ahli ibadah Wajah itu dan dia berusaha untuk mendapatkan pangkat itu manzilah tersebut Perubama barangkali orang tersebut yastajilu tergesa-gesa. Hinailiha di dalam mencapainya. Walaysa dhalika biwaktiha dan itu sebelum waktunya. Nah ini, munforsir tidak mengukur kekuatan baik di dirinya atau di keluarganya. Maka dengan yang demikian itu fa'in fa'imma ayaftur. Yang itu bisa menjadikan imma ayaftur terputus terhentinya kebaikan yang pernah dilakukan. Wa'ya'as bosan putus asa. Wa'yatrukal ijtihada. Lalu ia meninggalkan sungguh-sungguhnya lagi. Wa'yukramu maka terhalanglah orang tersebut tilkal manzilata daripada pangkat kemuliaan tersebut ingin mendapatkan gelar kesolehan. Lalu dia melakukan satu amalan ibadah buru-buru. buru buru yang di sini adalah maknanya bukan jangan salah, bukan buru-buru di dalam, bukan kita, bukan yang dicela adalah bersegera di dalam melakukan kebaikan. Akan tapi yang dicela adalah memaksakan yang memaksakan diri itu sendiri karena dia buru-buru untuk mendapatkannya. Pengen alim dan pinter. Belajar sungguh-sungguh bagus. Nah, tetapi dia terburu-buru sehingga apa? Dia nggak mau tidur. Lalu minum obat tidur. Obat anti tidur. Biar melek terus sehingga baca terus bisa menghafal. Tidak seperti itu menuntut menutupi. Sampai dikatakan bagaimana yang perlu bil Berlebihan di dalam berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Wa ya'abin nafsi sampai menjadikan capek dirinya. Bayang bagi putus asa setelah itu. Antil kalau mengzilati dari pangkat tersebut. Bahwa Bayi ifratin dan takrib. Sebab yang benar di dalam urusan meningkatkan kebaikan, ibadah, dan seterusnya. Adalah jangan tegar dan jangan berlebih-lebihan ingin mendapatkan pangkat gelar kemuliaan di hadapan Allah langsung setiap malam. gak biasa-biasanya ini hamba Allah. Untuk melakukan bangun malam, giliran bangun malam langsung melakukan sholat 150 rakaat. Bungkuk. Misalnya orang nggak mau lagi, itu terputus. Bukan sebegitu. Jadi dalam beribadah yang benar adalah antara teledor dan berlebihan. Jangan malas tapi juga jangan disiksa dirimu dengan berlebihan. Sampai semangatnya nyamal itu, sholatnya 100 rakaat, masya Allah. Mulai jam 12 sampai pagi, apa yang terjadi di esok hari? Ngomong sama suami nggak diam, nggak semangat. Kerja di kantor pun ngantuk. Dan kalau sudah begitu kantornya itu seharian nggak beres-beres itu orang. Kalau tidak biasa itu. Jadi memaksakan dengan cara yang seperti itu menjadikan dia terputus akhirnya apa? Kata setan, sudahlah nggak usah sholat lagi besok malam. Dan akhirnya terputuslah dari ibadah tersebut. Nah, wakilahuma berlebihan ataupun terhadap itu nantinya tulis mencapai pangkat kemuliaan. Sehingga dengan terburu-buru, memperbanyak berlebihan di dalam beribadah, akhirnya menjadikan seseorang putus asa menjadi tidak beribadah lagi makanya. dengan kekuatan kita. Ini kokoh. Tiang yang perkasa ini kokoh akan kita hantam dengan kepala kita. Kita hancurkan dengan hantam. Harus berpikir. Gimana caranya untuk kita? Bisa melawan sesuatu yang kokoh. menghadapi maksudnya yang kokoh. Agama kokoh. Fa'ukhul fihi maka selamilah agama itu dengan lembut dirimu. Banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan, tapi ketahuilah, kamu punya ukuran dalam dirimu. Tidak harus hari ini kamu amalkan semuanya. Aku akan melaksanakan puasa, aku akan melakukan sholat ini, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini. Semua dilakukan ternyata hancur dia sekali saja, sehari. فإن mumbit karena ingin cepat nyampe. Lalu dan kotak tidak bisa menempuh. Tidak bisa menempuh jarak. Walau dhagron abqah dan tidak bisa mengabadikan punggung kendaraan. Maksudnya begini. Kalau ada orang ini, ini, ini, hadis ini sekaligus menjadi peribahasa di dalam istilah Arab. Kalau orang forsir itu, tidak pakai aturan dalam melakukan satu kebaikan, forsir. Tidak pakai aturan itu, itu, itu namanya al La ardan kotak, wala dhahran apa Maksudnya tidak bisa menempuh perjalanan sampai tujuan dan juga kendaraannya tidak ikut pun tidak bisa saja di sini ada unta. Udahlah. Perjalanan bisa ditempuh, perjalanan umumnya bisa ditempuh selama lima hari. Ada lima belas hari dengan biasa. Lima belas hari umumnya melakukan perjalanan lima belas hari, malam hari istirahat. Begitu. Atau berjalan di malam hari, siang hari istirahat. diberangkatkan ke pondok, tokonya di ke pondok, akhirnya bingung mau apa besok hari. Terlunta-lunta akhirnya apa? Sholat pun bisa saja enggak. Yang wajar. Yang benar. Jangan terburu-buru akan tapi gapailah kemuliaan sesuai dengan tangganya. ¡Gracias! lakukan semuanya dengan aturan. Dengan aturan. Ibadah dengan aturan. Manajemen infak dengan aturan. Mendidik anak dengan aturan. Pengennya anakku hari ini harus mulai dari berjilbab, sholat, begini kayak Robi ada ya. sehari mati anak kita. Lari, sholat pakai apa? Kita pernah di dalam mendidik anak kita. Mengantarkan anak kita kepada kemuliaan pun harus ada manajemennya. Hati-hati. Yang belum pernah pakai kerudung tidak barangkali harus kenalkan tentang kemuliaan wanita dulu. Sampai dia paham. Lalu mengenakan kerudung untuk menutup mahkota kemuliaannya, rambutnya, dan seterusnya. Dan saat itu pun barangkali belum langsung kita suruh, akan tapi diajak belanja besok suruh milih baju yang bagus. Dia yang pilih sendiri perlahan seperti itu. Dan semua kebaikan yang akan kita tanamkan kepada anak kita, jangan kita melakukan dengan terburu-buru. Anakku semuanya kumpul, tidak apa-apa. Hari ini Abah dapat pengajian dan ini untuk menghantarkan kalian masuk surga. Ini tanda cintaku kepada kalian. Mohon hari ini semuanya harus begini, begini, begini, begini, begini. Ini bapak ini makan apaan ini Kok jadi bawel ya, begini? Saya bisik-bisikan aja ya, begitu. Karena tidak pakai aturan terburu-buru semuanya harus. Ada waktunya. Dan ketahuilah kebaikan tidak harus diucapkan hari ini. Kedua, kebaikan tidak harus disampaikan oleh kita. Dua hal yang sering kami hadirkan di dalam motivasi dakwah. Kebaikan tidak harus diucapkan hari itu, kadang perlu menunggu waktu yang tepat. Kapan aku harus mengingatkannya? Melihat istri salah menggunjing lewat telepon, jangan langsung dimarahi waktu dia megang telepon, bisa berantem dengan kita. Setelah selesai telepon, diajak makan bareng, baru diajak ceritain. Langsung, jangan kunci kebenaran, apaan ribut nanti. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan hari itu akan tapi kita harus bisa mengambil waktu yang tepat untuk menyampaikan. Jangan tergesa-gesa. Dan yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu, karena melalui ilmu barangkali orang itu tidak mendengar biarpun benar. Karena posisi kita sebagai apa kita? Dan tidak harus kita kalau kita ingin mengajak orang dalam kebaikan kemuliaan tidak harus kita yang mengucapkannya. Yang mengucapkan kebenaran mungkin bisa kita titipkan dengan lidah kepada lidahnya orang lain. Tolong ingatkan dia, sampaikan dia. Engkau lebih tua dari dia, engkau yang bakal didengar menjadi pahlawan itu terbilang bisa juga ingin menyelesaikan urusan orang. Harus mampu, wah nggak bisa. Baik. Wasaniatu yang kedua yang kerusakan yang diakibatkan dari ketergesa-gesaan adalah Ayakunan al-abidu seorang ahli ibadah itu mempunyai hajatun hajat tergesa-gesa yang nggak baik Terkesan yang baik ini, ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Terkesan yang baik itu adalah menikahkan putri yang sudah balik. Mengantarkan jenazah ke kubur. Sama tobat, masih ingat. Kalau tobat cepat. Orang mau tobat cepat, nggak usah besok saja saya mau tobat. Gak ada hari ini. Kalau punya anak sudah balik, sudah wanita anak putri sudah sudah balik layak nikah percepat itu yang baik kemudian apa uh, apa tadi anu jenazah mayat yang sudah siap untuk dikubur segera saja dihantarkan Wasiat yang kedua adalah orang yang punya hajat, seorang hamba punya hajat, saya Allah memohon kepada Allah Taala fiha di dalam urusan hajatnya minta kepada Allah Wajibirud doa memperbanyak doa doanya banyak banyak doa doa wajib terus di dalam doa Warubama yastajil ijabati tapi dia terburu-buru untuk dikabul. Kau waktu ya sebelum waktunya. Nah benar. Saya sudah doa kok belum dikabul oleh Allah. Saya sudah amalkan Buya, tapi belum dapat jodoh nih. Tidak boleh, tidak usah ngomong gitu. Saya sudah ngamalkan doa itu tapi belum dapat gimana? Dalam hadis Nabi SAW, Muhammad kuala Rasul, Inna Allah yakbalu du'a abdihi ma'am yakjal. Allah akan menerima doa seorang hamba asalkan tidak terburu-buru. Terburu-buru gimana? Saya sudah berdoa kok belum dikabul lah. Itu menjadi tidak dikabul. Sebab doa ibadah serahkan kepada Allah. Adapun pengkabulan bukan urusanmu tapi urusan Allah. Allah yang memilihkan waktu yang tepat. Bukan engkau yang memilihkan waktu untuk Allah. Dan Allah tahu apa yang engkau butuhkan dan bukan engkau yang lebih tahu karena engkau adalah spirit spiritual. Kadang seorang hamba minta kekayaan padahal dia lebih butuh kepada yang lain. Dan memang kebijakan seorang hamba yang akan melihat sesuatu yang terlihat saja. Dan Allah maha tahu sesuatu yang tidak dilihat oleh hambanya. Mungkin banyak di antara kita hanya berdoa, Ya Allah palapangkan reziku, reziku, reziku. Padahal yang namanya rezeki tidak semahal jantungnya. Tapi jarang orang berdoa, Ya Allah jagalah jantungku. Ya Allah paru-paruku. Aliran darahku, otakku oh, Ya Allah nggak pernah ada. Tapi kenapa dijaga oleh Allah hati apa hati kita, jantung kita? Itu berkat doa yang kita panjatkan. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala mengkabul doa hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah pilihkan, bukan seperti yang kau kehendaki dan engkau pilih. Karena Allah lebih tahu. Kadang seorang hamba minta hijau dikasih oleh Allah merah. Karena Allah lebih tahu. Dan kita minta duit, tidak pernah berdoa agar jantung kita dijaga. Padahal sudah dikabul, maka kalau memohon kepada Allah untuk uqinu nabil isyabati. Imam Tirmidzi berdasarkan satu hadis itu. Kalau kita memohon kepada Allah, sudah serahkan kepada Allah, insya Allah dikabul. Dan tapi aku minta kekayaan, tapi kok kaya Anda oh, sudah dikasih oleh Allah, tapi bukan diberi kekayaan. Terus diberi apa? Tidak tahu. Ya mungkin tetangganya anaknya benar-benar demam berdarah, anak kita selamat. Itu buah dari doa kita. Maka husnudzan kepada Allah adalah sangat baik. Jangan terburu-buru. Jadi terburu-buru di dalam menanggapi, terburu-buru di dalam e, mencermati, di dalam menyikapi permohonan doa. Pengkabulan doa adalah bentuk ketidak diterimanya sebuah doa. Jadi kalau pengen tahu doa hamba tidak diterima oleh Allah adalah kalau dia buru-buru. Saya sudah begini kok masih belum dikabul. nikah. Saya sudah begini, tapi kok masih? Nah, ini kok. Kau buru-buru itu. Jangan terburu-buru. Nah, kalau sudah terburu-buru, pola yang situ tidak akan menemukannya. Fayaktur, yang ya, gak lagi sholat duha. Sebab sholat duha hanya pengen cari duit. Tak taunya nggak kaya-kaya. Fayaktur terputus. Ah, kamu duha-duhaan. Sampai na'udzubillah. Kalau saya pelarat, nggak sholat, marat, sholat juga nggak marat. Ya penting nggak sholat saja. Akhirnya bisa ngomong gitu. Sama-sama lah. Buru-buru lah, terputus. itu Wajibut doa, sudah nggak mau doa lagi. Nggak, nggak mau doa. Pun doa saya tidak dikabul lah. Kok begitu? Nggak boleh. Bisa disimak kembali agar doa dikabul menurut caranya Rasulullah itu. Bagaimana kita berdoa? yang pernah kami ajarkan saksi Siti Maryam dan ibundanya Sayyidah Hasan. Minta seorang anak laki-laki tidak diberi oleh Allah laki-laki, tapi diberi oleh Allah seorang wanita. Tapi wanita seperti apa? Wanita yang lebih dari kaum laki-laki. Punya karomah. Dan kaum laki-laki pun ambil berkah dari tempat yang digunakan ibadah oleh Siti Maryam. Sehingga Zakaria memohon di tempat permohonan Siti Maryam dan sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut Siti Maryam bersama kaum laki-laki berkai ma'arroki rukuklah engkau bersama orang rukuk. Tidak sampai di situ. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu Siti Maryam seorang anak dan anak itu pun ternyata laki-laki yang menjadi kekasih Allah, seorang nabi besar pada masanya. Tidak sampai di situ kebesaran Siti Maryam yang diimpikan oleh yang diharap oleh ibundanya Sayyidina Hana akan diulang kembali nanti di akhir zaman sebelum kiamat muncul kembali Sayyidina Isa alaihissalam untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Imam Mahdi dan menjadi makmum yang terdekat dengan Imam Mahdi alaihissalam. Jadilah kemuliaan pada waktu itu ibundanya cuma mohon ya Allah beri kepadaku anak laki-laki agar bisa beribadah dengan benar agar jadi hebat diberi perempuan ini waktuha unta aku melahirkan seorang anak perempuan walisat dakaru kalau unta laki-laki tidak kaya perempuan akan tapi lihat kualitasnya biarpun perempuan kayak laki-laki dan ketahuilah permohonan kepada Allah serahkan dan Allah akan mengabul jangan buru-buru Wajahramu hajatahu sehingga kalau terburu-buru tidak doa dan tidak dikabul hajatnya. Wa maksudahu dan maksudnya itu Terburu-buru ini bisa menjadikan bencana. Contohnya ini ayat limahu insanun berbuat zalim kepada seorang manusia. Fayuhidahu menjadikan orang yang dizalimi tadi marah. Fayu'ajilu bidu'a alaihi terburu-buru dia mendoakan kepada orang yang berbuat zalim. Wayahliku muslimun lebih sehingga menjadi hancurlah. Terburu-buru di dalam mendoakan pun hati-hati. Sebab doa selagi dikabul kenapa kita harus doa yang jelek? Termasuk seandainya kita ditolimi oleh seseorang, apa yang hendaknya kita hadirkan dalam doa kita? Sudahlah, jangan mendoakan yang jelek pun doamu akan dikabul. Sama-sama dikabul, kenapa ada doa yang baik? Karena keterburu-buruan kita lembut dasar orang ini muat tabrak mobil, ketabrak beneran, ayo. Nyesel dong kita. Rugi. Karena yang busuk ini. Menjadi orang tergesa-gesa ingin paham. Padahal dia yang ditolimi. Selagi ditolimi, dia dikabul doanya. Kenapa tidak doa yang baik ya Allah? Semoga yang berbuat zalim kepadaku di esok hari tidak zalim lagi ya Allah. Menjadi orang yang dekat dan baik menjadi pendukung di dalam perjuanganku ya Allah. Amin. Guru-guru. Rubama terjawab al-haq. Mungkin berlebihan. Di dalam mendoakan, di dalam memohon. Wa yaqauhi maksiatin sehingga masuk di dalam kemaksiatan mendoakan jelek bisa saja disebut sebagai doa. Muncul mendoakan jelek bisa saja menjadi pertanda akan adanya kedengkian di dalam hati dan itu hakikat kemaksiatan. Kalau orang sudah tidak suka lihat bisa mendoakan doa yang jelek. Walakin kehancuran. Jadi jangan terburu-buru di saat Anda mengalami kezaliman. Jadi perlu kita pelan-pelan maka dalam riwayat yang banyak belum tentu orang yang kita doakan dengan doa jelek itu layak untuk kita doakan. Dan di saat seperti itu maka doa yang kita arahkan untuk orang tersebut balik ke kita. Rugi dong. Doa yang kita panjatkan akan dibawa ke atas langit ketujuh Kemudian dikembalikan, diarahkan kepada orang yang kita doakan. Doa jelek sekali. Doa jelek. Semoga orang ini begini hancur tabrak mobil. Dibawa doa ini diarahkan orang itu. Setelah berkisah ke orang ini tidak nyak, bukan nggak layak didoakan. Maka karena doa sudah diucapkan, karena mau diberikan kepada orang yang didoakan nggak layak, dikembalikan kepada yang berdoa. Rugi kalau kita mendoakan dengan doa yang jelek. Dan biasanya doa jelek itu karena keterburu-buruan. Wajud wal insaru bisyarri tu'amu bil khairi. Seorang hamba kadang berdoa dengan kejelekan, kejelekan. Sepertinya doa dengan kebaikan. Artinya apa? Dia sering berdoa dengan doa yang baik, tapi pada suatu ketika karena ketergesaksaan dia mendoakan dengan doa yang jelek. Padahal kalau dicermati dia nyeruk dia mendoakan yang jelek. Bahkan insanu ajul, ajula, manusia itu biasa tergesa-gesa. Preman yang ada di gardu di perempatan atau di gang rumah kita yang main di gardu tiba-tiba berbuat zalim kepada anda. Zalimnya ya molok mecek kalau orang yang mengejek. Anda pulang dari pengajian, ternyata yang muncul di hati Anda adalah dendam amarah. Lalu Anda tergesa-gesa, ya Allah, semoga preman itu terkutuk ya Allah. Anda sudah terlanjur mendoakan doa yang jelek. Benar, doa Anda dikabul. Sehingga preman itu yang biasanya kerjanya hanya nyaci bagi orang baik, plus nempeleng orang. Anda yang lewat, Anda lewat yang pertama itu ternyata Anda yang nempeleng pertama buah dari doa Anda. Loh, ya kok jadi nempeleng saya? Ya kemarin didoain jangan. Jadi rugi kita mendoakan yang jelek. Coba doain yang baik. Ya Allah, preman yang disembuhkan, kau beri kesadaran ya Allah. Tapi setelah terlanjur kita mendoakan yang jelek, ya. Dan dikabul doanya jadi jelek, ya. pinggir jalan tuh. Cuma karena kita doain doa yang jelek, rugilah kita. Karena terburu-burunya kita. Warrabi itu yang keempat. Ketergesa-gesaan itu menghilangkan orang dari sifat warok. Anna asal ibadati wa bilagu wa al-warok. Inti yang terpenting dalam sebuah ibadah adalah bekal warak. Warak itu adalah bukan sekedar orang menjauhi dari yang haram, bukan akan tapi memilah dari yang halal itulah warak. Sudah tahu ini halal, halal, halal, dia selalu berkata, mana yang paling halal? yang kita kutip bukan urusan keharaman akan tapi makruh pun dihindari. Kapan hilangnya wara? Di saat seorang hamba tergesa-gesa. Wal wara'u asruan an baliw. baliu. Fi kulli Jadi munculnya kewaraan itu sifat wara. Sifat wara itu terhindarnya seorang hamba. Di saat seorang hamba tergesa-gesa. Wal wara'u asruan an baliw di syai. Jadi munculnya kewaraan itu sifat wara ya. Ingat? Sifat wara itu terhindarnya seorang hamba yang pertama dari dosa, yang kedua untuk mendapatkan sesuatu yang lebih hebat lagi. Yaitu apa? Memilah dari yang halal. Jadi ya kan Warok itu bukan saja menjauhkan dari yang haram, tapi dari yang halal pun dipilah-pilah. Tahu halal, tapi dia selalu mencari yang lebih halal. Wal dan warak ini selalu Pokok asal muasalnya adalah an-nazarul balik cermat di dalam melihat permasalahan. Di dalam segala hal. Wal bahsus tamu sempurna di dalam meneliti. Angkulah dalam segala hal. Wa bisalati melakukan ini. Kenapa? Katanya, baru katanya dia sudah menjaga hati-hati. Katanya ada babinya. keadilan itu. Cermat. yang pegang, tapi dari mana itu? Harta yang mana itu? Dari mana ini? Sumbangan dari mana ini? Benar atau tidak? Bersih atau tidak? Tidak ada warok, susah. Mengakali hati itu nanti. Tapi sebagian orang, Masya Allah, tidak mau dengan harta-harta seperti itu. Dipilah. Tidak apa-apa. Masjid kita sekedar gubuk, tidak apa-apa akan tapi dari harta yang bersih, maka nanti akan terundanglah manusia untuk beribadah di tempat tersebut. Jadi, jadi warung itu Lurben minuman, lubsen pakaian. Wakalaben ngomong pun bilah. Nah kalau ngomong gak ada guna gak akan dia, ya. karena orang itu berpikir panjang, tidak buru-buru ngomong. Kul kalam ibni Adam alaihi lalah. Omongan anak Adam itu ada hukumannya di hadapan Allah, tanggung jawab dan gak ada untungnya baginya kecuali apa? Pikir kepada Allah. Dan niat amr memerintahkan dalam kebaikan dan menjauhkan orang dari kejahatan. Itu dok. Semuanya adalah tanggung jawab. Karena berpikir kepada Allah ada nilainya. Mengajak kepada kebaikan baru ada nilainya. Jadi ngomong pun harus hati-hati. Dan sungguh, kalau kita ketemu dengan orang-orang soleh, orang-orang mulia itu, omongannya itu gunakan ada kok ngomong lantur. Satu jam cerita tentang siapa yang ngegulkan tadi malam. Satu jam bercerita tentang kejadian-kejadian yang gak mudah. Oh, para solihin guru-guru mulia seperti ini, Habib para itu di Habib Abdullah, Habib Umar bin Habib, Habib Salim yang kita pernah ketahui. Kalau kita duduk di beliau itu gak pernah kayaknya ngomong yang gak ada guna. Kalau ngomong selalu ada guna. Gak ada ngomong lantur itu. Karena suatu kita kita makan, bertamu dengan para masyaih yang dari Indonesia ke rumahnya Habib Umar Ibn Hafid. Setelah hidangan dihidangkan baru beli keluar. Ngomong empat kalimat, lima kalimat, keluar lagi, masuk lagi, keluar. Kalimat yang pertama diucapkan apa? Ini semua bukan tujuan. Tujuannya adalah bertemunya hati dengan hati pergi maka menjadi tujuan. Melihat beberapa kalimat dua kalimat ada gunanya. Jadi itulah para kasih Allah nggak mau ngomong yang gak ada guna. Karena kita ngomong lantur ke sana kemari kadang undang tawanya orang beban ini kalau sudah biasa ngundang tawanya orang itu kehabisan bahan yang jujur masuk bahan dus dusta ini. Yang suka guyonan, baik guyonan di lapangan atau guyonan di mimbar itu sama. Terus kehabisan bekal yang jujur pakainya apa pakai bekal yang bohong itu sudah biasa begitu habis bekalnya untuk bahannya untuk bikin tertawa orang wah akhirnya bohong bohong ngawara namanya masuk kalau nggak ada omongan yang baik akhirnya ngomong jo, jorok yang penting ketawa nah sekarang ini mimbarnya Rasulullah biasanya ini dirusak oleh orang-orang seperti itu ada mujarab awal akhir dan Masya Allah hadirin kusu ketawanya sampai kepalanya di bawah tuh. Jungkir Haji, haji, haji. Masya Allah. Masya Allahnya lucu. Dan itu merusak. Merusak akhirnya orang tidak menghargai majlis Dan pernah memang suatu ketika ada sekelompok kaum muslimin datang mengundang kami. Lalu mereka beliau-beliau itu karena maksudnya baik agar jamaah mau datang ke pengajian mengusulkan Buya. Buya nanti yang dibahas agak masalah-masalah, masalah-masalah yang hubungan intim masalah ini, masalah yang bisa ketawa-ketawa gitu. dengar pernah dengar saya ngomong atau tidak? Ya pernah, makanya Buya jangan tegang-tegang begitulah. Oh berarti sampean salah alamat. Ya cari ustadz yang kayak begitu, jangan ke saya. Ya maksud saya tuh biar bisa rame loh. Saya tidak cari itunya loh. Tidak hanya bikin nyampaikan rame, tidak rame itu. Ramainya orang tapi tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa? Biarkan seperti ini. Nanti orang pada tidak mau. Siapa bilang tidak mau? No, sampean pun dapat jadwal, nggak dapat dapat kok di sini. Kadang-kadang orang salaman yang diinginkan adalah ramainya manusia, bukan bagaimana kebenaran disampaikan. Ini musibah. Musibah. Kalau cerita mah banyak. Akan tapi kadang seperti itu jorok. Rasul kalau cerita yang halal yang baik, ada mauidahnya, nggak ada masalah, tapi bukan masuk bab jorok. Sampai suatu ketika, kepikiran untuk berbuat muslim itu ternyata dari kiainya. Waktu di mimbar, cerita tentang seorang bos melakukan sesuatu dengan ada kepikiran yang orang yang nggak pernah punya ini gara-gara yang nggak benar itu. Jadi biasa ngomong nyuruh. Ada bercerita Nabi Muhammad pernah guyonan. Wajar guyonan bercerita sesuatu yang ada di ibrahnya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah masuk bab kalam kubel sampai ngomong jorok kotor. Ngomong jorok kotor. Sampai suatu ketika subhanallah inna Cerita tentang Nabi Adam. Sifatnya Nabi Adam. Kan cukup Nabi Adam panjangnya segini, tingginya segini. Orang diajak diajak berpikir kalau panjang begitu lihat telinganya bagaimana hidungnya terus kemana-mana kan kurang ajar dengan Nabi Adam ini. Sekarang bayangin katanya lihat panjangnya begini hidungnya sebelah bawah. Telinganya begini terus ke bawah kebayang atau tidak apa yang berkali ini kurang ajar nih ketawa orang ini model-model begitu dan saya dengar tuh innalillah Semoga Allah menjaga kita dari itu kalau karena tidak warok. Itu tadi ingin membawa orang begini benar tapi tergesa-gesa. Ramainya kok tapi bukan petunjuk yang dihadirkan. Tergesa-gesa masuk bab yang disana sana tadi. kan, rojul rajul fil umuri ghaira muta'addin. Kalau ada orang tergesa-gesa ada cerita cerita nggak apa apa cerita apa tadi Habib Ali ya ah ya baru apa apa yang <laughs> pegang kayak kebo angkat tangan gitu ya yang punya anak kebo angkat tangan yang punya istri kebo angkat tangan tapi ada di sebagian gambar bukan begitu cerita cerita itu bro ada cerita toro hati-hati dan disebutkan dalam satu riwayat dari Nabi hidayah akan dimuntahkan oleh hati jika disampaikan dengan tertawa tertawa. Karena tertawa mengeraskan hati yang berlebihan sehingga hati itu keras, mengumpulkan hidayah. Lalu rugi. Kalau seorang orang terkesan dan tidak pelan-pelan, wala mutathabbitin, mutabayin, tidak hormat lam yaqab minhu tawakkufun wa nadharun fil umuri kama yajib. Tidak lam yaqab minhu tawakkuf maksudnya tidak pernah. Tawakkuf itu berhenti kepada satu permasalahan kemudian mencermati. Wa nadharun tidak pernah mencermati fil umur dalam segala sesuatu. Jadi yang dia kerjakan ya asal-asal saja. Dia nggak mikir. Kursi di atasnya ada papan gede, ini pernah lihat. Kursi ada papan gede. Kalau ambil kursi, kita saja nggak mikir papannya itu ada di atasnya. Itu tadi ambil, nah, kepalanya sendiri kena. Nah, itu orang nggak mikir. Jadi kayak begitu contoh. Ini orang buru-buru nggak mikir. Kalau kerjanya nggak mikir. Kama yajibu tidak berpikir seperti yang semestinya. Wa oh, yatasara ila kalamin lalu buru-buru ngomong. Maka apa yang terjadi? Faya qawfis dalali kebleset. Dia akan kebeset, Salah jalan. Wa ila kulli ta'amin kalau dalam urusan makanan faya qawfil harami. Masuk bab haram. Tidak pernah dicermati. Dari mana ini? Usyubah atau subah. Tidak bisa dihukumi halal, tidak bisa dihukumi haram. Tapi para kekasih Allah tidak mau kecuali yakin halalnya. Yang masuk subhat nanti masuk ke haram pada akhirnya. Bukan dari fi kuli amrin begitu juga dalam segala hal. Wa yafu itu alwarau. Maka yang menjadikan semua haram dan sebagainya. Namun yang nggak karu-karuan itu yang menjadikan hilang itu semuanya apa? Munculnya kewarakan di dalam diri kita. Dan warak itu adalah dengan cara tidak tergesa-gesa di dalam menjalankan sesuatu. Halal saya ngerti. Dapat pekerjaan, orang pekerjaan tidak langsung diterima gara-gara dia butuh urusan keuangan tidak pikir dulu maka masuk bab بل تكثر بنفسه ممكن lahwara. Wayukhairin ibadatin bila waris. Terus ada orang ahli ibadah tapi gak waras. Apa gunanya? وإذا كان في خسرة الانقطاع عن منازل الخير وحرمان الحاجات ولكن مصيبنا وهلكها Kalau saat kalau memang walida kana fi husnatil inqita'an manazil khair. Kalau permasalahan memutus diri dari kebaikan kemudian terputusnya dari kebaikan tadi orang tergesa-gesa ibadah buaya lalu terputus kalau terputus dari kebaikan firmanil hajat tidak terkabulnya hajat. Halakil muslimin hancurnya kaum muslimin wa halaki dan kehancuran dirinya. Kemudian khatar mautil warai kemudian bahas bahayanya hilangnya kewaraan. Alladhi huwa rasul mali yang itu adalah modal terbesar keselamatan kita. Maka ketahuilah, kalau memang itu semua adalah anda perhatikan penting agar kabul hajat, agar kebaikan terus berlangsung, agar kita tidak hancur. Maka kalau begitu perlu kita perhatikan hendaknya seorang muslim, seorang manusia untuk bisa memperhatikan hal-hal tersebut. Memperhatikan tadi anything merupakan sebuah menjadikan anak saya kaya. Itu bukan dengki. Yang dengki apa? Cuma semoga habis jamaahnya. Dia yang dengki itu biasanya sepadan. Ustadz sama ustadz. Kalau ibu-ibu kan husnudon baik. Selalu ibu berdoa, ya Allah semoga anakku bisa kaya ustadz gitu kan gitu. Kalau ustadz berdoanya lain. Majelisnya gede, mana ada paling. <laughs> Nah, ini ustadz sama ustadz, hati-hati penghafal Al-Quran dengan penghafal Al-Quran, Ustaz Fikih, sama Ustaz, macam-macam. Jadi kalau Anda menemukan di hati Anda keyakinan seperti yang Allah berikan kepada orang lain, maka itu bukan dikatakan dengki, asalkan Anda tidak menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain tersebut. Dan Anda tidak membenci gara-gara itu. Kalau sudah muka Anda seperti di mana dapatkan? Wah itu, itu dengki. Sebetulnya Anda menginginkan hilangnya nikmat tersebut darinya. Itu adalah kedengkian. Baik, yang kedua adalah pertanyaan yang berikutnya. Sebuah perusahaan menarget karyawannya untuk melakukan sesuatu dengan target tertentu. Apakah umat harkan atau sebagainya. Kemudian di lapangan ketemu dengan kawan-kawan yang berjuang sama. Maka terjadilah persaingan. Persaingan bukan sebuah kedengkian. Asalkan di dalam batas-batas persaingan yang sehat. Karena persaingannya itu menjadikan menghancurkan kawannya itulah kedengki. Anda bekerja, bekerja bersaing bekerja yang baik dengan harapan Anda bisa diangkat nanti. Untuk bisa naik pangkat. Bagus, Anda bekerja keras. Tapi kalau sudah ada persaingan, menyikut temannya biar dia yang sambil Anda mah laporannya enggak-enggak, itu bab dengki di dalam hati. Jadi bersaing yang sehat. Bersaing yang sehat adalah bekalilah lawanmu untuk maju, lalu larilah bersama dia. Itu baru persaingan yang saya nasihati, ayo kamu tutup sini biar kamu nanti bisa ini. Anda juga begitu. Tapi kalau ada, ya, kamu nggak usah lah. Bagi dijelaskan dibohongi. Memberangi yang lainnya agar dia tidak berhasil, maka itu babnya dengki tadi. Nggak pengen orang lain ber berhasil. Bersaing yang sehat, bukan? Persaingan tapi kalau akhirat kebaikan dunia dan akhirat boleh. Anda berjualan, Anda berjualan dengan jenis yang sama, sepeda, jual nangka, jual nangka, jual ini nggak apa-apa. Jadi itu bukan sesuatu yang salah. Bersaing nanti persaingan yang sehat, yang sehat. Sesaat datang bu, biar menarik dong. Tokonya itu dikasih begini, biar banyak pembeli ya. Padahal jualannya sama. Ada-ada orang ngomong gitu loh. Berat ini kadang-kadang. Karena gitu. kadang-kadang paling jelas kan. Itu punya toko apa? kain, sebelahnya ibu teman toko kain. Toko kain dengan toko kain bersaing, tapi saya yang sehat. saya yang sehat gimana? Saling membekali. Diajari temannya itu, ibu biar jualan turami itu ibu yang santun, ibu yang baik. Tolong bu akan dirapi-rapiin dong, masak toko kayak begini. Itu perlu, itu sehat. Jadi saingannya malah dirasa dinasehati agar maju. Mereka lah itu bab dengki lagi. Jadi intinya apa yang ada di hati kita? Satu hal. Kalau kita tidak menginginkan kehancuran orang tersebut, tapi malah sebaliknya kita pun menginginkan dia terus berhasil, maka dengki aman tidak ada di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok majelis Ahad pagi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تبردنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله اللهم يا الله مليئتنا كم يا الله في الدنيا dan يا akhirat Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat berikan kepada kami segala kebaikan engkau maha tahu tentang kami yang ada di tempat ini. Keluarga kami yang kami tinggal di rumah, muliakan mereka berkat kemuliaan majlis ini. Anak-anak kami, usaha kami. Jika ada di antara kami yang ada di tempat ini masih mempunyai pekerjaan yang haram, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, dan berikan bukalah kepada mereka pintu rezeki yang halal. Engkau maha tentang siapa mereka. Ya Allah yang sakit sembuhkan.